Bidengankah seperti lila untuk ilah kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga bitawa demi